Saya sudah menikah dan sekarang sudah berpisah Ternyata saya dibohongi selama perkenalan Sampai yang ternyata dia adalah seorang gay Gay itu LGBT Gay itu kalau nampak anak gadis cuek aja dia Tapi kalau nampak anak lajang menitik air liurnya Itu gay Yang paling banyak gay ini di Thailand Makanya di sana ada musabaqah gay. Namanya Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Yang paling hebat merubah buah-buah ini itu di Bangkok. Bisa dirubah orang itu jeruk itu manis luar biasa. Bisa dirubahnya apel, bisa dirubah genetika tanaman bisa mereka buat. Bisa itu uh, ah, limau jeruk manis itu tak berbiji dibuat. Tapi yang lebih hebat, bisa orang pun tak berbiji dibuat. itulah hebat. Luar biasa mereka. Energi. Nah, Oke, kita lanjutkan. Hati saya hancur Pak Ustaz. Jangan kan ibu, saya pun ikut merasakannya. coba, saya ini sudah sampai pada level bisa merasakan perasaan orang lain. Bagaimana perasaan seorang perempuan dianggapnya inilah akan menjadi imam dia. Ternyata pas disuruh jadi imam, bang kau jadi imam, aku aja lah. Gimana perasaan dia? Dah, mohon Ustadz beri doa membuat hati saya tenang dan ikhlas atas diri saya. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Saya tanya sekali lagi. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Kalau ada yang mengatakan ada yang terjadi di luar kuasa Allah, berarti Tuhan itu dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Berarti dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik sama Tuhan buruk ini berkelahi. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka sudah lama dunia ini hancur. Oleh sebab itu segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Itu maka kaca spion itu kecil dibuat. Kaca depan itu besar. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan? Tak ada. Masa lalu itu tengok sekali-sekali aja. Tengok habis. Kita lebih banyak menatap masa depan. Begitu banyak masa depan di depannya. Yang senyum tak pula bisa nampak mana yang senyum mana yang tidak. Itu sedapnya ceramah musim corona nih. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa ini adalah sudah selesai, tatap masa depan, maka kita berharap tidak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita emosi, marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu meledak-ledak. Marah itu apa definisi marah? Definisi marah itu adalah darah dalam jantung yang mendidih, menggelegak ke atas, mengamuk, mata memerah, bawaan emosi. Tapi kalau dia ditahan kita tidak marah, muncul sedih. Kalau diluapkan, marah. Kalau tak dilepaskan, sedih. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan marah dan sedih kecuali ridho menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari takdir Allah. Karena ibu kan sudah usaha dulu, sudah kenal dengan baik, Ditengok badannya gagah berotot kumis melintang. Kan belakangan baru tahu dia melambai. Artinya sudah usaha. Oleh sebab itu ini sudah di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Maka kita yakin bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan. Ada Allah yang mengatur pertemuan. Ada Allah yang mengatur itu semua. Maka banyakkan ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, at'amahum min ju' kalau kau lapar dikasihnya kau makan wa amanahum min khauf kalau kau cemas dihilangkannya rasa cemas dari dalam hatimu hidup ini kalau dipikirkan cemas berkunang-kunang kepala sampai jam 2 malam mata tak tidur nama penyakitnya insomnia pergi nemui psikolog psikiater pak psikolog saya punya masalah sudah dua malam tak tidur-tidur Psikolog tuh ngangguk-ngangguk aja, psikiater tuh ngangguk-ngangguk aja, diambilnya kertas resep dikasihnya. Ini makan, ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah makan, ini makan tiga kali, ini makan dua kali. Nengok itu bertambah pula bukan kepala kita. Kalau hidup ini cuma untuk tidur aja, dikasihnya pil tidur. Begitu kita makan, hilang. Begitu dosisnya habis, kumat lagi. Tidak ada cara kecuali banyak beribadah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, minta tolong kepada Allah. Tapi ke Makkah nggak bisa Pak Ustaz. Saya mau berdoa di samping Ka'bah nggak bisa Pak Ustaz. Akrabu mayakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Allahu akbar. Saat sujud itulah mengadu kepada Allah. Jangan adu ke kawan. Ngadu ke kawan habis ditumpahkan besok jadi lawan dibukakannya di medsos. Selesai tamat riwayat. Ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata. Tak ada tempatku mengadu kecuali engkau ya Allah. Tak ada tempatku minta kecuali engkau ya Allah. Tolong aku ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sulitkah bagi Allah mengatur kehidupan kita? Inna amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa dibuatnya hidup kita ini sulit? Dia ingin melihat kita merintih di tengah malam bermunajat melelehkan air mata. Itu yang diinginkan Allah dari hambanya yang dia sukai. Oleh sebab itu, tanamkan dalam diri kita aku dicintai Allah, aku disayangi Allah, aku disukai Allah. Allah menyelesaikan setiap perkara aku, Allah memperhatikan aku, Allah melihat aku, Allah mengatur kehidupanku. Setiap hari dikatakan itu. Makanya selesai solat kita katakan la ilaha illallah lahul syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wahu ala kulli syai'in qadir.